بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعون في دارنا آمين وقال رضي الله عنه كرر هذه الكلمة ولكن الغفلة وطول الأمل أعمى البصائر عن الحق وهذا فرق بيننا وبين السلف الصالح لأنهم قصرت آمالهم وحسنت أعمالهم ونحن طالت آمالنا وساءت أعمالنا لا تعرضن بذكرنا عن ذكرهم ليس الصحيح إذا مشاك الأعرج لأن من طال عمله قسى قلبه وضيع وقته كما أن من قصر عمله عكس ذلك قال سيدنا الحبيب عبد الله الحداد وفي كسر الأمل الخير كله لعل مفهومه أن في طول الأمل الشر كله نسوا الله فنسيهم وقد قال عليه الصلاة والسلام Najah awal hadil umma bizuhdi wal yakin wa yahliku bil hirsi wa tulil ah. Allah Subhanahu wa taala karar hadil kalimah, mengulang-ulangi kalimat al-hidayah dalam Al-Qur'an. Innaka la tahdi wa wa wa wa man ya, eh, yahdi man yasha ila mustaqim. Hmm? wa apa bil muhtadin dan seterusnya banyak dalam Al-Qur'an yang menyinggung yang Allah menerangkan tentang al-hidayah dan sering kali lakinnal ghaflah wa tulul amal a'mal basair anil haq tetapi lupanya kita kepada Allah dan panjangnya angan-angan ini yang membuat kita ini buta daripada kebenaran padahal hidayah begitu pentingnya sehingga Allah mengulang-ulangi tapi kita anggap itu adalah satu hal yang remeh. Karena itu kita tidak menyambut kata-kata al-hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak mengerti Allah ngulangi berkali-kali itu berarti ini penting ini urusan bukan urusan yang remeh gitu wa hadza farqun baina wa baina salafus saleh inilah perbedaan kita dengan salafus saleh kalau kita amalnya panjang, rencana itu panjang, sikap yang kurang. Tulul amal itu istisharul baga' fid dunia au bu'dal maut. Dia merasa hidup selamanya di dunia atau panjang umur. Itu tulul amal. Kalau salaf enggak di an Li'annahum ghasrat amaluhum. Mereka itu pendek angan-angannya. Jangan-jangan mati Anda sebentar lagi. Karena itu wahasunat a'maluhum. Bagus amalnya mereka. Kalau orang sudah merasa mau mati, nggak mungkin dia akan menunda amal soleh. Karena dikatakan mantola amaluh sa'a amaluh. Orang yang panjang angan-angannya maka akan jelek amal perbuatannya. Wanahan tolat amaluna kalau kita beda panjang angan-angannya seakan-akan kelas. Yang lainnya aja boleh mati, anak nggak nggak mungkin mati. Akhirnya saat amaluna jelek amalnya kita. Kaanal mud ala ghairina kutip, Seakan-akan mati itu ditentukan bagi selain kita, kita nggak ditentukan mati. La tu'ridhanna bidzikrina an dzikrihim. Janganlah kamu tadi itu uh, memalingkan dengan mengingat kita daripada mengingat mereka. Oh jadi no gitu loh. Diri kamu dengan mereka itu jangan disamakan. Kenapa? Laisa sahihu idza masyakal araji. Ya enggak sama kan jalannya orang yang pincang dengan jalannya orang yang sehat enggak sama. Orang tahu kok. Jangan nanti kita membandingkan dengan mereka. Kenapa mereka tadi itu ke amalnya soleh? Ya karena mereka merasa selalu sebentar lagi anak mati. Kenapa kok kita ini kok menunda-nunda amal soleh? Karena kita merasa panjang umur. Jauh daripada kemah kematian. Ya nggak sama akhirnya jalannya. Mereka semangat setiap saatnya untuk ibadah, takut keduluan mati. Kalau kita nunda-nunda karena apa? Yakin dah tidak mati. Kan nggak sama jalannya orang bincang dengan orang yang yang nggak pincang ya. Lain. Nah. Orang yang panjang angangannya gosak golbu akan keras hatinya. Dan dia akan menyanyiakan waktunya. Tidak mati kok. Sebaliknya, orang yang pendek angan-angannya, dia akan lembut hatinya. Dan dia akan betul-betul memanfaatkan waktunya untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Abu Haddad menyatakan wa fi gisaril amalil khairu kulluh. Pendek angan-angan itu adalah semuanya positif, semuanya kebaikan, kebaikan. Mafhumnya daripada omongan Abu Haddad ini fi anna fi tulil amal arsyar kullah. Hah, mafhumnya bahwa biang daripada kejelekan kejelekan semuanya itu adalah dari turul amal. Kapan ini merasa jauh daripada kematian atau panjang umur kalau perlu nggak mati, disitulah asyar kulluh. Segala kejelekan akan terjadi pada diri kamu. Orang demikian ini seperti apa yang dikatakan Allah nasulloha. Mereka lupa kepada Allah. Hasilnya nanti fanasiyahum Allah akan melupakan dia dari rahmatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Najaa awwalu hadhil umma bizuhdi wal yaqin." Najah selamat awalnya umat ini. Zamannya sahabat tabi'in. Mereka orang-orang banyak yang selamat. Karena apa? Bizuhdi karena kezuhutan wal yakin dan karena keyakinannya sempurna imannya sempurna dan zuhud Wayahliku akhiruha dan celaka akhir umat ini bil hirsi karena tamak urusan dunia watulil amal dan panjangnya angan-angan kalau tamak di dunia berarti gimana caranya jadi orang yang terkaya dengan segala cara Walaupun merampas hak anak yatim Walaupun dengan cara menipu Dengan cara korupsi Tulil amal Merasa panjang umur Nunda tobat Kemudian nunda amal soleh Ngakhir-ngakhirkan gak ada rencana sama sekali Kalau perlu ada nginget mati Up Jangan ngalup jangan ingat mati. Kalau sudah ada dua ini celaka, udah nggak mau ingat mati, kemudian dia tadi itu ambisi. Nah, وقال رضي الله عنه في قصيدة سيدنا الحبيب عبد الله الحداد التي أولها الحال يحبابنا ببشار Jama'a Sayyidina radhiyallahu anhu fi hadhihi al-qasidah baina du'a lil amwat fi qawlihi la dakhalatkum hasratun nadama wa du'a lil ahya bid da'wa bi nahwi qawlihi fa'mal li nafsika la takun bahima anna wadhifata al-insan al-hayy hadha al-madhkur Ringkasan daripada ini sebenarnya ini mentafsirkan mensyarahkan qasidah orang tadi itu perlu peduli dengan yang sudah mati dan perlu peduli dengan yang masih hidup. Kalau yang sudah mati dengan berdoakan. Dengan mendoakan mereka Kalau dengan yang hidup bukan hanya sekedar dengan mendoakan, ngajak mereka untuk bisa orang yang sadar. Jadi kita ini tugasnya ada dua Bukan berarti yang sudah mati wis mati, tidak perlu kita ingat lagi. Perdulilah dengan yang sudah mati dengan cara mendoakan mereka. Yang kedua, perdulilah dengan yang hidup selain mendoakan juga pikirkan mereka, ajak kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu ini tugas ini. Eh, tugas. Nah, lagi satu. Wa qala radhiyallahu anhum anhu ana aqul inna ahla zamanina insyaallah muradullah bihim khair. لأن التذكير يتيسر لهم جم جم فعسى الله يقسم لنا في ذلك ونكون من المذكرين آمين آمين Dikatakan inna ahla zamanina, penduduk zaman kita, orang yang hidup di zaman kita ini, insya Allah muradullah bim khair. Allah masih mengendaki kepada mereka kebaikan. Kenapa? Lianna tadhkir yatayassar lahum. Karena mereka masih menerima nasihat ya. Gampang bagi mereka nasihat. Jam-jam sangat gampang. Ada majelis taklim, hadir. Ada pengajian, hadir. Berarti Allah masih menghendaki kebaikan bagi mereka. Harapannya asallahu yaksim lana fi dalik. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat bagian daripada tadkir. Wanakun minal mudzakkarin dan kita menjadi orang yang dinasehati Bukan hanya sekedar menasehati, tapi menjadi orang yang bisa dinasehati. Kapan orang itu mau dinasehati masih mendengarkan peringatan, berarti orang itu Allah kehendaki jadi baik. Harus dengar bukan quran apa? Wadakir fa'inna inna tanfa'ul mu'minin. Kasih peringatan. Karena sungguhnya peringatan itu memberikan manfaat bagi orang beriman. Memberikan manfaat bagi orang beri, beriman. Jadi semenjak kaum muslimin itu masih mau dinasihati, masih mau diperingatkan, masih menghadiri pengajian, al khair masih ada. Yang repot kalau sudah nggak mau. nggak tertarik, malah membenci, itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Hah? Dikatakan uh, siapa? Siapa orang itu mendapatkan peringatan itu sebetulnya itu adalah nikmah yang Allah giring untuk dia. Tapi kalau sudah nggak mau menerima peringatan berarti sudah menjadi orang yang dibenci oleh Allah. Allah mensifati orang kafir apa? Sawaun antartahum amlam tundirhum Layu minun sama aja Muhammad inti nasihati inti peringati mereka atau tidak tetap mereka nggak beriman nggak akan goyah daripada kerusakannya tadi itu karena itu jadilah orang yang mukmin yang sekiranya bisa mengambil manfaat daripada tadkir tadi itu bukan hanya sekedar Tadkir itu hanya sekedar suara yang perlu kita dengarkan Kemudian tidak memberikan manfaat sama sekali kepada kita hadil qasidah